khaufan min diyatil juri wa zulmatil qalb <clears throat> wa min daqa'i riyai istiklalul ibadati wahdar lan yusra wahdar lan yusra min daqa'i riyai sangking piro-piro lembuti riyai خوفا kronologi minjiyahil ujuri sampai ilangi piro-piro ganjaran Wabul masuk kolbi dan peterni ati Wamin daholi minjiyahi lan ibu setengah saking Piro-piro lembu istiqlalul ibadati ngerasa enak dan ingati manusia yang dalam ibadah ngerasa enak dan ingati manusia yang dalam ibadah salah satu riak yang sama itu merasa enak melaksanakan ibadah ketika ada manusia ketika kendaraan saya justru tidak merasa enak. Kalau kamu diwasiati, jauh Rasulullah diwasiati, waktan ada diwasiat. Berarti ada ishak. Ibrahim al-Abdul. Summun qabilun mukbidun lil amali. Summun kutawiriya, summun itu kacun. Qabilun kang mematikan racun yang mematikan buhditun lil amali rati lil amali marim amal walau la juhudul du'afar lan lamun oleh ingani walau la juhudul du'afar lan lamun orang oleh ingani siro-siro kan atas lingali taklima maqamihim ing atuni maqami du'afa ing jannati ing dalem sarjane manusa bisa layali kalawan tangi ini tangi ini sahur ini layali tangi ini melaksanakan ibadah al-kamilatih kamil sempurna bisahri bisahri layali kelawan tahlil ini al sempurna. kamil kan sempurna mastatau mastatau moko iku ora kuwasa sapa az-du'afa sahro lailatin ing tangi sak wengi kan kan sempurna kang sempurna Fadlan apa manis andawa min sahri samping langguni tadi kan, terus menerus. Kalau bukan karena orang-orang duafa di sini, orang-orang yang butuh kepada kita, mereka Kalau bukan karena mereka melihat bahwa dalam melaksanakan ibadah di waktu malam hari itu ternyata memiliki makom yang besar. Kalau bukan karena itu, maka yang pasti mereka ini tidak akan mampu melaksanakan sahirul layan, melaksanakan ibadah di waktu malam secara sempurna. Apalagi setiap malam. Berarti sahirul layan itu memang memiliki manfaat yang luar biasa. Bahkan bagian saya itu membiarkan putra-putranya biasanya kalau malam itu tidak tidur Orang yang biasa tidak tidur malam itu punya diri Hewan-hewan yang tidak yang hidupnya di malam hari itu istimewanya yang biasa. Di pondok saya juga ada santri, ada guru yang tidak pernah tidur malam. Sampai beliau itu punya julukan si mata malaikat. Matanya itu di sekitar matanya itu hitam dia ber, bertahun-tahun tidak pernah tidur Akhirnya ketika ada anak kejinan, memberi anak kejinan, kejinan, kemudian ustaz itu dipanggil, ustaz itu ada di dalam, eh, ada di luar kamar, juga belum masuk sini sudah kabur, sudah sembuh kabur, ditakut. Wafat aja mana? Lalu teman-teman semua sepakat al-alimuna sapa pira kira wong makrifat ala annaman ala annamin alamatil riyati istiqlaul ibadati ing atase sak temene iku sangkir iku setengah sangkir kondoneria riyat istiqlaul ibadati opo istimewa Allah ngerasa enak dan tinggal manso ing dalem pira ibadah. Kenapa? Di anak nafsa krono tak temani nafsu. kali itu orang ngerasa enak apa nafsu al ibadah tahti badan. ibadah. Illa min wafaqat hawa. Amin lamun nyocoki Opo ibadah hawa nafsi hawa nafsu nafsu walau annama lan lamun annama tak temani ibadah Kholasat iku selamat opo ibadah minal hawa saking hawa nafsu la takulah yang ini abot opo amal ibadah alaiha ing atase nafsu. Seandainya ibadah itu justru tidak ada hal yang menarik nafsu kita, itu ibadah itu nanti akan menjadi berat. Alasannya kenapa istilah ibadah itu termasuk dari tanda-tanda Wa min halal itu setengah saking alam muriyat amal amalillahi utawi amal ngelakoni lillahi krono Allah wa yusayin arah Allah lan krono berkoro krono sisi atau kasih melaksanakan sebuah amal karena dua tujuan yang berbeda jadi lillahi itu tujuan yang dokin dotim itu eh, tujuan yang yang abadi kalau syaitin akor karena sesuatu yang lain itu tujuan yang tidak abadi nanti dikira Kala dawu sayyidi sapa Gusti Ingsun Abdul Qadir Ad-Dustus Ad-Dustuti nyatane Abdul Qadir Al-Jilani Rahimahullah taala alaika wajib dengan atas sira di ikhlasi qasdi kelawan murni hati Sejauh lillahi karena Allah wala ketahawan lan ojo kegampangan sapa sira izalika ing dalam ikhlasil qalbi kamu harus memurnikan tujuan ketika ibadah itu semata-mata karena Allah dan jangan diremehkan wa tardolan dosa sira ditalbi nafsika kelawan hauri nafsu siro analisa tinasi Patahlah mukul dari rusak sebut Kaya punah koyoknya yento ono alba ikus opo perkoro jorok, jorok tak nisiro sisi ibar dari ing dalam ngelakoni piro-piro ibadah iku amro ini perkoro dulu nyatanya amro ini paraning perkoro abadi eh, perkorokan kang kang rusak wabatin dan perkorokan perkara ini. Ada dua tujuan, ahli wa Nanti kalau kamu punya toko dan lain sebagainya, karena nama itu berpengaruh. Cari nama yang bagus, jangan nama kami Punya anak namanya panik, panik itu binatang. Ada di sini kan namanya doi. Terus ganti, ganti owi, kuat. Jangan yang doi, akhirnya orang kan terkenal. Santri di sini aneh-aneh namanya. Yang kemarin di sini itu ada namanya Ustaz Hari yang waktu acara kau. Dia punya kakak namanya Jarot. Sempreng. Ada namanya Gatot. Dulu katanya Pak Hasim itu, Pak Hasim dulu itu ke bulan. Kalau sekarang mungkin memiliki. Kalau ada santri baru, ada tamu gitu, Pak Hasim sekarang itu biasanya membawa, menyiapkan minuman. Dulu ada namanya santri baru, namanya Tuhan dan Ukraine. Ditanyakan mereka itu Pak Hasim yang apa yang menerima Tuhan. Satunya Jibril. Kotak kau penyaman. Akhirnya diganti Abdullah apa yang Tuhan itu. Nah, boleh. Ya? Mungkin nama aslinya bukan Tuhan. Satu Tuhan. Ya kata Tuhan. Wahada utawi ikiria. Jadi kalau melakukan ibadah itu semata-mata kamu tujuannya harus yang abadi, jangan yang binasa. Wanazala keseringan min as'abi riak yang berada dalam ibadah yang mempunyai dua tujuan lagi, batin dan pakai itu. Min as'abi turuki riak iku setengah samping luwih anele iku setengah samping luwih anele piro-piro salari riak alal mubtadiina ing atase wong piro-piro wong kang seperti kita ini orang yang masih memulai memasuki dunia tasawuf. Di anahu ah. krono tak temani ria yusbihu alaihi itu bangun apa ria alaihi ing atase mubtadiin wa yasuru lan angel alaihi ing atase mubtadiin angel opo al-ikhlasu oleh murni ake ibu saking sulit. Kalau untuk kita ini sulit sekali. Dia belajar, dia ngafalin ini karena ingin mendapat hadiah dan ini mendapatkan ridho Allah. Itu muktadim ini itu sulit membedakan. Menghilangkan ria itu sulit muktadim. Bila riya'i kelawan beda ria al tak seperti jadi bukan tidak ada tujuan panen dan tidak ada tujuan berarti Memang tidak ada tujuan-tujuan Pak Inahu mau sak temene arya il Yuk kamu itu dan pahami arya riya mujarrad bi adna ta'ammulin kelawan luwih asori penganan gampang diteliti kalau memang eh, ini benar-benar dia itu gampang diteliti. Tapi kalau ada melakukan ibadah dengan dua tujuan itu sulit, apalagi bagi mubtadi. Sekolah tahu sopo Abdul Qadir Ad-Dustusi. Abdul Qadir Ad-Dustuti. Walau mulaba, lantamun ngelindih. Al-Baqi opo Al-Baqi baki opo al Al-Baki. al baki opo perkorokan tetap, Alal fani ing perkorokan rusak, fahmur opo utawi amal ria pun ria wa qaul qadim man utawi kawe sebagian ulama Iza ulama sing dalem nalikan memiliki albab sibati Apa perkorokan dorong albab ikan Kang dapat Karena apa ono alhukum apa hukumi Lagu Iku tetap kadungi albab sibati Sedangkan perkataan sebagai ulama tidak ulama itu dibagikan dan kumulaku, Inna huwa itu pasti. Huwa utawi kawul si hakim awal ini yang datang hakim biro-biro wong lakoni alladzina yo ya awalin la yaziruna ora kuasa sapa alladzina ala sunu kitoliki yang eh, atase nambah seperti kita ini masih belum bisa untuk eh, untuk melalui perjalanan tersebut. Jadi tasawuf itu semacam perjalanan. Kalau kita masuk ke dalam dunia sufi itu semacam perjalanan. Ada orang itu yang cepat sekali sampai kepada Allah, cepat sekali. Ada yang pelan sekali. Makanya kalau dalam dalam torikoh torikoh itu torikoh naksabendi, ada orang yang cepat sekali naik tingkatannya, itu mursyid sekali cepat sekali naik tingkatannya. Ada yang pelan sekali walaupun sudah lama ada di Toriko itu derajatnya nggak bisa ditambah. Amma man yakdiru anakun mutawiro yakdiru Tanggung sosok rumah alam kulun histori ini yang akan yang berbadan dengan ulama yang ada di sana juga ulama al aminina dan perlu melakukan ini pun ini ulama. Kalau sama ulama kok orang dengan ulama, sokongan ini tidak bisa kelawan. Sepatutnya ini membunuh-bunuh ulama. Kalau untuk mencari seperti kita, ada dua tujuan. Tujuan berapa? Tujuan berapa? Kalau tujuan bagian itu lebih besar, saya belajar di sini karena mengharap dunia Allah. Tapi di sisi lain ada dalam hati kita itu keinginan malaikat akan berkhianat, mempaju, minta paju, Misalnya. Ada tujuan lain tertentu. Kalau untuk urusan ini masih bisa diampuni, masih bisa diampuni. Tapi kalau lama-lama ini ya tidak. Wamisalun fadilan utawi contohi perkorokan rusak wal tetap tetep ayatuna iku yang ono langkah itu tetep kasih siro hingga akhirin hingga akhirin yang dalam tandini pemimpin au mukdomin utawa wongkang kang aku lagi apa hajatun hajat Wajalika al dan lan utawi mengkudu mengkudu alim awil mukhzor utawa aku nasi yusolli iku sholat sopo amir awil mukhzor sholat al-jum'at sing jum'at awal yawma utawa tak dari jum'at ini sebagai gambaran Fisok in awalin in dalam barisan al awalin kang pertama. Auli makan utawa in dalam panggungan makhluk kang kan dari Dinawar tempat yang tidak dikenal. Diketahui bahwa tempat ini tempatnya kiai. Auli makan utawa in dalam panggungan makhluk kang kan dari Dinawar ini di Salawat Amin. Kata bintang itu moko nuli nemen-nemen itu kodoh di sholat ini dalam sholat Bila jadi ini maring tandini mengkudu mengkudu Maring tandini amir Maring tandini amir awal mukdo Lisan tulang supoyo Hasil sopo siro Murojakah ing perkorokan ing karate siro Ing perkorokan ing karate siro Itu saking amir La ora itu adhiya al-maridota Ora krono yento nekani sapa sira ora krana yento nekani sapa sira almare yotah e salat wajib di dalam makan di dalam menggunung-menggunung panganan patonan ala lintas sifat ingatasi menggunung-menggunung sifat sifat sajidah ini sholat contohnya ada dua keinginan yang abadi dan keinginan tidak abadi. Kamu sholat di dekat kiai, sholat di dekat presiden, coba kamu sholat di dekat kiai atau presiden, pasti khusyuk pol. Karena kamu ada keinginan lain selain selain dibuatnya. Makanya sebagian sebagian orang itu orang-orang yang hidup itu dia itu apa adanya di depan kiai seperti itu, di depan orang seperti itu, di depan apa adanya. Seharusnya memang begitu, karena dia harus memurnikan amal, memurnikan amal ibadah. Coba kamu sekarang sholat sendirian, kamu cepat, cepat, cepat, cepat, cepat. Tapi ketika kamu sholat di depan kamar, kamu khusyuk Apalagi dari timurnya calon itu para pasti sampai keliru gitu. <laughs> Yang perempuan juga begitu sama sebenarnya. biasanya uh, ngerti malah karena ciri khas tunangan itu gitu coba itu setiap kamar itu untuk orang mustahil seperti kita sangat wajar kan? Yang penting tujuan karena Allah lebih besar, maka itu nanti yang terbaik. Tapi kalau sudah bukan mustahil seperti ulama Amerika itu, itu tidak bisa. Memang harus benar-benar. Makanya kita kesulitan kalau menemukan orang yang seperti itu itu kesulitan. Ini orang tak boleh tapi lawan di depan kiai kok dia pakai bajunya seperti lalaimu itu Lora gitu. Perindu Rohman yang dari Madura ini kedatangan syekh besar apapun kedatangan pemerintah seperti apa beliau bersalah kadang pakai celana pendek pakai kaos belum karena tidak ingin tidak ingin sesuatu tidak untuk kepada Wabinan maklum lantas kangge perkara kabeh Opo anan bari tak temani perkara kandoro. Anan cerita amal ing ngatasi mengkudu-mengkudu amal. Huwa dan ya zakal qasdul awali iku mengkudu-mengkudu sejo al-awali tanpa pertama. Berarti dia itu menginginkan agar hajatnya dikabulkan oleh kiainya. La qasdul umur umuri malahati. Orang mengkono jo ngukuake piro-piro perkarane sholat bukan untuk khususnya itu bukan karena sholat tapi karena ada camar membuat detik membuat nunggu Wa pada ajma'u lan mufakat. Sopo ulama ala anna tawhid al-qadri inaka kita temani jenani sejo wajib itu dia jadi supaya dari api popular lagu mari muridi Haman ing sisi sejo ing sejo wajib kaki mutali kalau kamu mantungan diwajib jadi perawat melakukan amal benar-benar maksudnya hanya untuk Allah. itu orang-orang lambung, lambung, tujuh. Apa berbun, mintawfidil haqqi saking mikenati Allah, rohihatan ing baru. Wa lagi itu setengah saking alamat dunia, al itu utawi ibadah di konsep takarruhi kelawan coba min hadratillahi akhir pengayoman Allah. Termasuk dari dunia itu kita beramal karena ingin dekat dengan Tuhan. Itu kita kelero, itu kelero juga. Kalau belajar tasawuf itu sulit benar. Tapi harus dicoba. Jadi kita sholat itu bukan karena ingin dekat dengan Tuhan, tapi sebagai bukti dan kewajiban kita untuk menyembah bukan karena ingin dekat untuk dekat dan dekatnya masalah dosa Pak Inan dari kata kota teman yang menggunung menggunung ibadah di perintah kalau kal amali koyo amal di diujirote pelawan opo kalau kodo dahulu sopo ulama wahai ilah tulang tutawi ilah ilah Akpa itu luwih sama, akpa ilahi itu luwih sama di biro-biro ilah. Warubama salah kotor hingga ila koribin, warubama lah terkadang salah komunga. Sohibuha sosowong kang anduwe ibadah, ila koribin maring panggonan sarek, min hadratillahi sangking pengayuman Allah. Boleh jadi orang yang seperti ini dia naik pangkatnya, dan mendekat kepada Allah. Fayuwabu mengkotain kafakilah kemarin. Murid atau sohib. Kemudian dikatakan irji barito seperti itu. Lasta orang bodoh seperti itu. Min ahli dari usah in ahli ibadah. Tidak terima. Sebagai teman untuk oleh boleh boleh akan tak <laughs> Innama ahli ibadah yang bukan nyembah Allah Allah dari Allah ini lakukan krono krono melakukan di amrihi mari perintah wawafaan lan kaum muslimin diwajib hakimi selawat wajib hakimi kewajiban kita untuk Allah itu beribadah dan karena kita makanya ada yang mengatakan abdu'ahu ibadah doa itu ibadah kalau ibadah bukan berarti permintaan dan permintaan kita berdoa itu sejak yang bukan permintaan kepada Tuhan Tuhan tidak perlu diminta untuk memberi. Tapi itu bentuk ibadah artinya ibadah itu kan secara bahasa ada yang mengatakan menunjukkan jati diri kita sebagai makhluk kepada Tuhan. Karena kita menyadari bahwa kita makhluk, otomatis makhluk itu harus beribadah Masalah tahun hari itu kan? Ya Allah, kerja ini juga berbuat Fakta itu sendiri, kita tak tahu sendiri. Karena itu sebenarnya ibadah, bukan pemerintah. Allah lebih tahu, lebih tahu yang terbaik buat Itu lebih tahu, tidak bisa diminta. Kenapa Allah tetap menyuruh kita berdoa? Agar kita itu benar-benar mengakui bahwa kita itu hamba yang maha hukum. Allah hamba, Allah zat yang maha dibutuhi. Kita harta yang senang-senang mengandungi apabila itu lepas. Wa min halakin mutakin alamat kita Ibti'ahul maqamati mutawi oleh nakuni piro-piro maqam. Qabla kuliha yang dalam tak turuni mengkani al Aku Au ba'da kuliha utawa yang dalam tak susi tumekani al-maqamat. Walau yudhan lan orang yang ini أم langsung kasih wong kasih wong dan budda ini apa langsung kasih di izhariha ing dalem oleh merdelakake makoman kau mengaku jadal tidak ada tak dilaksanakan saya dulu teman teman ketika saya tugas itu ada satu angkatan saya juga tugas dia berkuliah dia di tempat tugas kalau ngajar kadang dia asli hijau hadir di ojek jadi jaga di musuh musola kalau tidur dia tidak pernah pakai baju dan tidak pernah pakai kalung boleh dia ya. memang dia ada ketika dia mau itu dulu memang inginnya untuk roh ya keinginannya ketika di tempat itu berada karena banyak informasi sekalian dan belajar nah itu di pertengahan tahun belum sampai tahun juga sekarang ada di rumah sakit jiwa namun beli jagat gitu majelis nantinya Suma anna zalikal mudda'i moko kali-kali tak temene mungkunu mungkunu wong kang nantu. Yu aku iyu den sikso. Bikir manima selawan kalingan kealing-alingan kena aling-aling kalingan perkoro. idda'a kang ngaku sapa mudai kuima kalau mengaku sudah sampai kepada derajat tertentu justru dia nanti akan tertutup mendapatkan derajat. Fala yanaluhu moko ora berboleh sapa mujahid iman ba'da zalika ing dalem sakwise menggunung-gunung firman abadan ing dalem lawati. kama juriba koyo oleh wis den jaroba itu coba dicoba kama koyo perkara juriba kang den Den dan apa coba dan jalan yang dicoba Franco Ini sudah seperti dia katanya Seperti sudah diketahui bahwa orang yang memahami sesuatu itu justru nanti akan terhalang. Karena kalau dalam konsepsinya itu mungkin masuk ke dalam bagian manis tak jelas kaitan kau tidak awal ini, kau tidak rumah ini. Nanti dihadiri kalau menjawab. Wa lagi halal dikutamrin alam manusia akan bagi kesilahan nasi utawi temen oleh minali manusia alat ibadati yang atas ibadah wa min alat kalian ibadah. Pola saya hudawul kebesyek Abu Nathan ini. Man min adol syaitin alam murid naf'al iktaru min amal syai'in Ikut tengah saking bahaya ikut tengah saking luwih bahaya dan terpokok Alal uribina lima kasih nyuruh santri Santri Utawi al-insaru Ngakiati Oleh ngakiati minat akmal Lagi nyuruh amal atau Tak soleh La'allahu menawa-menawa murid Yang mantu itu puji sama murid Ala dari kasihnya kasih bunuh gunung insan Illa yajadu dikasrotiha Krono ora tambah Ora tambah Sopo ngeri dikasrotiha Kelawan akai akmalu solihah Illa terjadi angin dan tolak Au maksar utawa dendolah terlalu memperbanyak ibadah, terlalu memperbanyak amal soleh, karena dia ingin dipuji. La'allahu yuhmadu La'allahu menawar murid yuhmadu dan puji. Sopo murid ala dari Karena ingin dielok oleh manusia, itu bukan mendapatkan apa-apa kecuali mendapatkan kemarahan. Wahadalah ketahui min adorri syaitan faiz di sana ala kafirin opoza ala kafirin ingat kafir wong akeh minal muridin saking kira-kira santri wa min huna lan saking iki panggonan saking iki keterangan wa min huna lan saking iki keterangan hadza yaqfa ala kafirin. au jabu majibake sapa ulama alal murid ing ngatasi murid al istroroh ing eh, oleh nyepeaken Israel itu tidak menangkap merahasiakan oleh rahasia akhir rahasia oleh rahasia akhir diamalihi kelawan amali murid hasba tawqatihi kelawan milang-milang kekuatan murid hatta punya sehingga kuat sapa murid tamah karena lan qawman sapa murid jadi kalau bisa kalau kamu beramal itu tidak bisa dinampakkan maka kebria itu kalau bisa nanti kalau sudah kamu beramal di mana beribadah di mana sudah bukan karena manusia yang berkata di mana wa qala lahu Abu Hasan kaitan halaman yang bayar Rubama terkadang yang alun melakukan al murid di sekolah murid. Amron yang sisi perkara. Yuhmadukan halatin yuhmadu halatin suci. Sopo murid alaihi ing atase amron. Wala yang ulang orang itu nyejo sapa murid kuwi wala yaktubu lan ora nyejo sopo murid kuwi amron. Fayadun memukul jono sama murid Annahu tak Ingkak temani murid Muflisun iku wong kang Islam Walhamu ala utawi kita Annahu tak temani murid Murahun Iku wong kang liya Iku sak temani murid Murahun iku bukan Terkadang ada seorang santri itu yang beribadah yang mana dia akan dipuji padahal dia itu tidak tidak bermaksud untuk dipuji karena tidak bermaksud untuk dipuji kemudian dia itu menyangka bahwa dia itu sudah ikhlas alhamdulillah kok ini ikhlas khusyuk Nah itu sebenarnya dia lihat. Wajar kalau percaya mengkuno mengkuno, rubah mayat alimun, kaya ruzal, itu koyok yento balik Sopo murid masalah yang dalam umpamanya. Balik akhir na berkorok yuk Yuktihi kang marinake ing ma lahu marinake sopo anasu manusia. Asal lebih super super super super aku. Nah, tak tak Super super super. Super super orang benar. Ta'afufan krono merso karena menjaga diri mengembalikan apa yang diberi manusia. Are hajar sejarah semua manusia dia manusia dia tetap dia tak usah yang saya. Dia kembalikan lagi uang tersebut karena dia Fayahmadu Bopo muci Utein Kure Karena dia mengembalikan suku Sokomando Muni Ustaz Kure Matara yang Wero Wero Itu kalau dalam bahasa tersebut Orang memang menjaga diri dari barang-barang syubhat Tapi kalau wero Di bahasanya Pondok Ibu hati Orang orang laki-laki dan laki itu wero Borok di sini Ala dari kakinya kasih membunuh-bunuh atas Kemudian orang-orang itu ternyata memuji Tapi kena berurok Fayutri monggo aku mendengarkan al sopomuri ilama dini mari ujian anna Fayutri monggo kembali amal ibu opo amal murid ilah dia itu diberi sesuatu oleh manusia, kemudian dia kembalikan karena ingin menjaga diri dari sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian puji dan mendengarkan. Asbol itu beda dengan yasma. Kalau kami ayat mau itu mendengar ya, tapi kalau asbol itu mendengarkan dengan sama, benar-benar diperhatikan, dengar dengan perhatikan. terhadap pujiannya itu, itu termasuk dia. Walau lam yaksud dan senajan orang Sejauh sebuah murid dari kami menggunung-gunung di ikhwa. Awalan dalam dalem kawitan. Wa min halan iku setengah alamat riya tarkul amali utawi ninggal penggawian min ajli nasi sangking arai manusia. Tidak melakukan sesuatu karena manusia. Kala dawu al-Fudail sapa Imam Fudail bin Iyad Tarkul amali utawi ninggal penggawean min ajrin nasib saking arai manusia ria uti kuria. Ya, sama seperti tidak melakukan surat sunnah karena takut ria itu riya. Wal amali lan utawi penggawean min ajrin nasib saking arai manusia syirkun iku syirik. Sekuton. Tidak murni karena Allah, murni. tapi juga ada embel-embel karena manusia. Itu berarti menyebutkan maksud wal ikhlas lan utawi ikhlas ayu ati kal haq minhuma iku yen to selamat selamatake ka insiro al haq sapa Allah taala minhuma kasih al amalu min ajli nasiriyah wal amalu min ajli nasiriyah Wa makna dalika lan utawi maknane mungkulu-mungkulu kaul anna man iku sak temene wong agama kang bejo sapa ala ibadatin ing atase ibadah wa tarakaha lam ninggal sapa man ha ibadah makhofatan krono di ayyaroha krono ayyaroha ing toningan to ha ing ibadah anna susopo manuso fa huwa moko utahe man muraun iku wong kang krono tak temen iman tarakaha iku ninggal sapa man ha ibadah min ajli nafsi tangke arah-arah manusia. Amma lau anapun lamun tarokah ninggal sokoma hati ibadah Liam arah supaya yang kau ngelakoni sopo eman supaya yang kau ngelakoni sopo eman hari ibadah fil khulwati ini dalam panggonan sepi tempat yang tidak ada orang fahada mokok utawi lau tarokah hari yang alaha supaya mustahabun itu dari sunnah. Kamu tidak melaksanakan sholat sunnah bukan karena takut dia, tapi karena ingin melaksanakan di kamar sendirian. Itu tidak apa-apa. Illa antakunah aniyato omong ibadat. ibadah faridotan ikuruko sholat fardu au zakatan wajibatan atau zakat wajibatan dan wajib au yakunah utawa yang ono illa kunna illa ayyakuna utawa yen to ono sapa man liman iku saking wong tengah saking wong yuktada kang den anuti opo bihi kalawan iman fal jahru moko utawi Jadi itu ada sirrun rahasia jahru kebalikan sirrun ah, fal jahru moko utawi terang-terangan Visa nikah ing menggunung menggunung. Fizalika dikasih dalam menggunung menggunu amal afdalu iku luwih utama. Wa min halam iku setengah saking alamat riya Ikayatil akmali utawi nyeretan utawi oleh nyeretakake piro-piro penggalian Asoli hati kang bagus. Allati yo ya akman asoli hati Wa qa'at kang wis Opo allati fi azmanin ing dalem piro-piro zaman madot wis liwat apa azman walam yastur lan ora weruh biha kelawan amal salihah sapa ahadun wong siji illa ligordin angin krono jo syar'iyin kang bangsa syariat Fa inna kayatahu mongko sak temeni oleh nyritakake amal salihah <clears throat> Bigoyri gordin kelawan tanpa sejo syariin kang bungso syariat. Yarduha iku balikake. Apa Opo hikaya haing akmalu ila surati riyai maring gambarani dia. Biha kelawan akmalu sholihah. Hala amaliha ing dalem tingkai ngelakoni akmalu Awalnya amal solihah itu ikhlas, tapi karena diceritakan tanpa ada maksud tertentu, maksud yang bangsa syariat, maka ketika menceritakan itu maka amal yang dulu ternyata tidak ria itu menjadi ria. Wa min wasiyati sayyidi Ali al qawwas lan iku saking wasiat setengah saking wasiate Gusti Engsun Ali al qawwas li ashabihi maring piro-piro kancane Ali al kawas utawi ihzaru ihzaru minat tasni'i bi a'malikum ihzaru wasiya sira minat tasni'i sangking oleh meruak aki minat tasni'i sangking oleh aki bi a'malikum kalawan piro-piro amale sira kabeh fa innahu moko sak tasmi yubtiluha ikum batalaki opo tasmi ha ing akmal karya koyo riya ala haddin tawain ing ngatasi wates tawain kang padha kama sarrohah koyo kama sarrohah koyo oleh wis nerangake bizalika kalawan mungkunu-mungkunu ya betul betul opo al hadisu hadis Lakin litas litasmihi jawab. Lakin tetapi ini litasmihi iku tetap kaduwe oleh ake dawaun utawi obat. Caranya agar amal yang sudah diceritakan itu tidak menjadi ria, bagaimana? Ini ada obatnya. Wa utawi dawa ayyan dama iku yento nyesel atau ketun al abdu sapa kawulo ala zalika ing atase mengkudu mengkudu tasdi tasmi wa yatubah lan taubat sapa abdun min zalika saking mengkudu-mengkudu tasmi taubatan kalawan taubat sadiqatan kang bener di annahu kalawan sak temani murid sak temani abad la yauduh di annahu kalawan sak temani abad la yauduh iku ora baleni sapa abad yusliku khale ngrumuake ake sopo abad ahadan ingun iki, minan nasi saking manungsa di amalin kelawan iki amal min akmalihi saking piro-piro amale abad Ini taubatu krono utawi taubat aso kotukang bener tambu iku busak tambu iku opo taubatu taubatu sodikoh tilka jelasah ing menggunung-menggunung keruputan. Kalau misalnya kita sudah terkadung menceritakan kebaikan-kebaikan amal-amal kita yang ikhlas dahulu kala itu, kan menjadi dia caranya begini, dengan cara menyesali dan bertobat. Tobat yang benar bagaimana ya tidak tidak mengulangi lagi untuk mendengarkan amal-amal tersebut kepada orang-orang kepada orang lain. Fa iza taba moko ing dalem nalikane tobat sapa abad. Kadzalikah koyok mengkono-mengkono ayat zaman abdu rojaah moko bali al amru opo amal sahihan hale bener bimasyiatillah kelawan kersane Allah. Wa mislu zalika lan utawi contohi mengkono-mengkono rojaan amal sahihan. Kamisli rojulin, kamisli rijlin iku koyok sik kami sili rojulin iku koyok sepadani wong lanang karena kang ana sopo rojul sohi hal jismi iku sehat badani Suma toroa mogo kari-kari anyar teko alaihi ingatasi al jism Suma toroa mogo kari-kari anyar teko alaihi ingatasi al jism opo marodun penyakit Aftadakan merusak rusak apa marod sihatahu ing ini jisim Fastak malah mongko nganggur sapa rojul. Fastak malah mongko nganggur sapa rojul. dawaan ing obat Nafi angkan manfaat fa'azala fa'azala mongko ngilangake Allah subhanahu Allah taala Dihi kalawan dawa zalikal marodoh ing mengkono-mengkono penyakit Wa'azalan bali wa ajalan bali ake sapa Allah al jismah ing jisim bi fadlillah kelawan keutamaan Allah ila hali sihatihi maring ingkae sehati jisim faulima mongko tengerui opo analis tasni'i opo sak temeni iku tetep kasduwi oleh ngrumuake opo sak temeni iku tetep kasduwi oleh ngrumuake apa tak temene iku tetap kadui oleh Ake dawaan apa obat bikhilafil riya'i kalawan bedane riya li anna hukrono sak temene riya siduk iku ngerusak apa riya al amalah ing penggawian, min asli sangking asali amal wa min halan iku setengah saking alamat riya qat'ul madhi utawi mekot megot guyonan al mubahi kang den wenangake iza dakhala ing dalem nalikane mlebu man sapa wong yustahya kang den iseni kang den isini yang di yang disegani yang di yang dimalukan cek ketolong cinta apa min saking iman wa qad teman-teman wis ono Salah satu tandanya ria lagi kita mem, eh, tidak meneruskan bercanda, bercanda yang baik yang diperbolehkan ketika ada orang yang kita malukan. Kalau berjaya meron teman-teman. Waqad kana teman-teman kono Al-Fudail sapa Imam Fudail bin Iyad rahimahullah taala yaqulu iku dawuh sapa Fudail. Laukilah lamun dan ucapake apa anna amirul ini tak temani amirul mukminin. Dailun iku mlebu alaika ingat atase sira. Asa atau enggak dalem waktu waktu itu. Kalau misalnya saya dikatakan membedah pemerintah datang kepada kamu sekejap saja itu moko ake sapa ingsun kisyati ing jenggot ingsun daya kelawan tangan dorone ingsun tu moko yakini wedi sapa ingsun an uktaba ing yen to den catet sapa ingsun an uktaba ing yen to den catet sapa ingsun fi jarizatil munafiqina ing dalem buku catatan pira biro biro Udah lihat apabila ada pemerintah datang kepada kamu. Kemudian uh, uh, katanya Budair, kemudian aku merapikan jenggot. Hanya merapikan saja karena untuk menghormati Amirul Mukminin. Aku takut katanya Budair. Aku termasuk orang-orang yang munafik. salah takpo moko ojo tegot sopo siro ya akhi. Hei seluruh itu. Al manhah ini guyonan al mubahah kangen menangani. li ajli dahilin krono arah wong kang mlebu ka ing ngarep sira diambu saat kerja kerja tapi tidak terlalu karena ada orang yang kita mudahkan illa biniyatin amin kelawan niat dan. tapi kalau karena ada niat yang baik Fa inna farqana musal fa inna farqana musil abdi moko sak temeni nyowek aling-alingi kawula indamas ing dalem sandingi wong yustahya kang desisen dan kang desisi ini apa bintang hikmah Allah itu minal kita bihi sangking oleh ngelakoni saking oleh ngelakoni abad sifatan sifati yang sifati munafik wa min halan iku sunatani alamat riyai dan utawi nambari fil itrofi yang dalam oleh itu aki wal khusyuk ila khusyuk sumber daya terlalu nunduk Liduhuri anak yang krono mengikuti wong bisi dengan akan dikasih piro-piro wong Bukaili dan terjadi akal karena datangnya kiai yang kemudian menunggu non terlalu sih tidak boleh itu termasuk dia waktu karena teman teman kalau saya ini sopor di Insun Ali Al Hawas rahimahullah taala yang muda tidak ada orang yang dalam aliran walau ala ahadikum ingata di salah satu salah satu di lokasi Amirun sopor pemimpin Wafi yadai dan itu tetap tinggal Lem tangan nuruni Aat Sabahatun utawi tasbih Yusabihu kan mojo tasbih Sopo ahad Yusabihu kan mojo tasbih Soko akan dengan kalawan Subhan alat subhan Ini kalau dalam kamu itu alat subhan Fala yudhimha Mokong orang nang dunake sapa ahad hae subhat fi yadihi ing dalam tanane ahad illa bi niyatin sholihatin angin kelawan niat sholihatin kang bagus kalau kamu bertakbir berdiri langsung kotor langsung subhanallah subhanallah وليحذر للسجين وليحذر للسجين وسيرهم min ayyakuna kamiyan tokonan tokoman jalinan iku wong kang lucu yadhaku hale guyu sapa wong wa huwa hale iku man wong iku wong kang anilah فيدخل مقال مملكته عليه amirun الله أمير tokoh pemimpin fayakulu maqal tumandah oh sebelum maqal alam sebelum maqal alam sapa wa asbahata ing dia biyadihi kelawan Tangan tangane wa fayusallu maqal mengetahui sapa uang dihadapan Tuhan illa bin soliatin amin kelawannya solihatin kan bagus haruban krono melayu minal luku istahkin tumpo kerja ini dalam dia al mukbil kan leburake atau batalake bin amali mari kita Wadakori kuliah ilah tukang sopiro nukusiria kahiro sebiru akeh Madhuratun kami sehidur Fi kutubil komi di dalam siro-siro kita kaum Faknan mengkauruh sopiro Dari kahir menggunung-gunung Mengkuruh di kutubil ya Ya asli Yesus Wahdar Wahdar dan mestiwa sopiro dan halaman yang koyok Ria min azal khalqi sangking laranake makhluk fa innahu moko satemene azal khalqi minas sumumi iku sangking pira-pira racun al qatilah kang mateni racun yang mematikan qala lahu al imam rahimah sahal rahimahullahu ta'ala Innama hadithul khalqi anil wujubi wa musyahadatil malakuti bisyai'ain Innama hubbul khalqi an ibu tahu alim alim makhluk alim usul tarfi tumako wa musyahadat usul tumako kepada Allah ya tumako mari sampai kepada kita wa musyahadat di malam ila nolai yahseni wa bi wa prakon bisa aidi ibu tepat perkara ada dua perkara yang menghadang kita sampai kepada Tuhan. Nyatanya saya ini itu mati iku koloni tangan wa adal dan lan untuk mati itu sulit sulit mati rupani koloni tangan wa adal dan lan ngelarang itu menyakiti sesama. Wa qala jauh aydan halimani wa qala jauh sepasahal aydan halimani innama hajbu usuluna utawi asal makrifat kita usuluna utawi asal makrifat kita sab'atun iku itu atama suku rupani menggenggam termasuk itu menggenggam dengan kuat nyekel atama suku rupani nyekel di kitabillahi kelawan di Allah Al-Qur'an wal iktida'u kan mulai anus lan oleh Allah bisa yidina kalau kita Rasulullah kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa april wa aklul halal lan mangan perkoro halal wa jinabul ma'asi lan oleh turis piro-piro perkoro maksiat wa taubatu lan taubat wa adzabul hukuki lan nuhodi piro-piro hak wa ada lan nyegah oleh ngelarakaken wa taubatul taubat wa untuk huquqi lan nuhuni biro-biro hak wa ada lan nyegah oleh ngelarakaken wa huwa utawi kaful ada ala nau'aini iku ingatasi rumah jenis macem rumah utawi salah siji nau'aini kap kafu azal al adzahirah iku nyegah ngelara ake piro-piro anggota badan adzahirati pertengok. Kalau sana polan sani hima utawi kaping nurunino aini ini kaful kolbi iku nyegah hati amma saking barang kaful kolbi iku nyegah hati amma saking barang yafturuh kang ngrempet apa ma fihi ing dalem qalbu min su'i saking oloni penyono mencegah hati yang pertama tidak menyakiti orang lain menyakiti orang lain itu ada dua ada yang menyakiti badannya ada yang kedua mencegah hati ini tidak berprasangka jelek binnasi kalawan manungso fa hu moko sak temene suudzon minas suhumi iku saking tiro-tiro racun alko tila kang mateni wala urulat ora ngrasa atau ora weruh bihi kelawan suudzon Kullu ahadin sapa saben-saben wong. Tidak semua orang tahu. La siyama apa maneh suud Olo ini nyono bil auliyai kelawan biro-biro auliya wal ulama ilan biro-biro ulama wa hamalatul Qur'an ilan biro-biro wong hafal Al-Qur'an. Hati-hati. Hati-hati menyakiti para wali, menyakiti ulama, menyakiti orang yang hafal Al-Qur'an. Wafi wasiyati karena uh, saya tidak yakin orang yang hafal Al-Qur'an itu bukan pilihan Allah. Kalau orang yang bukan pilihan Allah, orang kotor, sulit sekali menghafalkan Al-Qur'an. Wafi Wa fi wasiyati dan ing dalam wasiyati Gusti itu. Ali bin Wafa nyatanya Ali bin Wafa rahimahullah taala iyakum Kutiyo ya surah kafe ayuhal muriduna Hei piro-piro santri. Antako'u. Antako'u yang kau tumibo sura kabeh fi haki ahadin ing dalem haki wong Min akroni sahikum sangking piro-piro konconi guru di sira kabeh. Hati-hati kamu wahai santri sampai menyakiti teman-temannya, gurunya kami, anak-anaknya, istrinya. Fa inna luhumal awliya'i Moko tak temeni piro-piro dagingi biro piro wali Summun ikurasi. Walau lam yu'asidukum Dan senajan ora Nentrasi Soko Aulia Kumni piro wa iyyakum dan wasiyo sapa sira kabeh summa iyyakum monggo kali-kali wasiyo sapa sira kabeh minal kutihan al sarke oleh nino di kalawan kelawan dihibatin kelawan hibah dihibatin ahadin kelawan hibah wahiki walau lam lugu dan senajan ora tumeka opo hibah hu ing lan senajan ora tumeka ku ahad tilkal hibatu apa mengkono-mengkono kita bal balik koku wasiyo sapa jangan sampai kamu menghina seseorang termasuk dari aulia ini walaupun hibahnya kamu tidak sampai akan tetapi kofu wasiyo sapa sira kabeh minha sangking hibah aksara kelawan luwe akhir mimma sangking barang tahofuna kang wekti sapa sira kabeh idza balaghattu ing dalem nalikane tumeka apa gibah ku ing ahad fa innahu mongko sak temene ahad waliyahu ngasihi ngasihi menyayangi menyayi, menyayangi ku ing ahad Allah sapa Allah karena aulia itu orang yang dikasihani disayangi Allah Jangankan gibah itu sampai kepada orang itu. Kamu harus takut sejak kamu menghina mereka. Sejak itu saja tidak takut. Jangan sampai gibah itu sampai didengar oleh orang wali. Kamu mulai menghina saja kamu seharusnya sudah takut. Karena itu bekasnya Allah. Faklam mau dua sobat sirah. Zalika ilmu bunuh-bunuh keterangan dan aizam min adal Ya hati وحدا أيضا من أكل غير الحلال والله الفاتحة الله